Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Sekarang kita akan masuki hadis yang berikutnya. Setelah mengetahui makna hadis aziz dan juga masyhur. Nah, barakallahu fikum, sekedar meluruskan pembahasan yang sebelumnya, hadis dikatakan aziz itu manakala nah masing-masing tabaqahnya itu meriwayatkan dua-dua. Jadi misalkan tabaat eh, tabaqah dari atba' tabi'in dua, kemudian setelahnya tabi'in dua. Paham ya? Sampai intinya dua-dua. Jadi setiap tabaqah itu dua, dua, dua sampai terakhir. Itu namanya aziz. Paham ya? Kalau masyhur itu nanti apa? tiga-tiga atau lebih ke atas. Jadi nanti tobakoh yang dalam artinya tobakoh yang paling bawah itu tiga orang, sampai ke atba'ut tabi'in tiga orang, sampai ke tabi'in tiga orang. Apa itu namanya apa? Masyhur. Paham ya? Nah, kemarin kami mengatakan alasannya semakin jaraknya semakin dekat semakin kuat itu kan itu memang benar kuat cuman itu nanti masuk dalam apa pembahasan sanad yang ali dan sanad yang nazil paham ya? jadi nanti sanad yang ali itu sanad yang ali itu sanad yang tinggi semakin dekat jaraknya Rasulullah semakin kuat, paham ya? Dan semakin banyak yang sampai meriwayatkan dari Rasulullah itu banyak-banyaknya perawi itu berarti semakin lemah. Apa maksudnya ya? Apa belum? Nah, barakallahu fikum itu seperti itu. Sekarang masuk dalam mu'an'an ini mudah sekali. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'an itu seperti an Sa'id an Karam Sedangkan mubham itu adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, enggak dikenal itu istilahnya. apa maksudnya ya? Naam. Walaupun nanti sudah kita jelaskan dan pernah pernah kita mendengar juga jahalatus sahabah la tadur. Paham ya? Nah, tidak disebutkan namanya para sahabat itu enggak membahayakan. Kenapa? Li'anna jami'as sahabah rudul. Karena semua sahabat mereka itu disifati dengan adalah mustaqimus sirah, jalur hidupnya itu jalan hidupnya itu apa sejarah kehidupannya lurus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak boleh kita mencaci maki sedikit pun para sahabat, walaupun sedikit. Jadi kalau misalkan anna rajulan Nasahabah, sahabah, siapa Rasul ini? Majhul ini enggak terima, keliru. Kalau dia dari kalangan sahabat layadur, layadur. Paham ya? Jadi, nah majhulnya, tidak dikenalnya para sahabat, di situ enggak disebutkan namanya itu enggak membahayakan dalam hadis. Karena apa? Karena para sahabat semuanya ba'udul. Nah, mendapatkan jaminan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala apa? surga. Seperti ya? Nah, barakallahu fikum dan tidak boleh kita mencaci maki sedikit pun masalah sahabat itu, paham ya? Karena kalau seandainya mencaci maki, ya jelas kalah kita. Dengan artian kalah apa? Amalannya kalah. Kalau sahabat itu mereka berinfak, nah barakallahu fikum satu mut atau setengah mut saja. Nah, setengah mut, setengah raupan itu enam emas atau yang semisalnya kita berinfak sebesar gunung Uhud emas, kita masih kalah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Paham ya? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku walladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya kata Rasulullah, lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban nama balagha mudda ahadihim la nasifah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka, mereka maksudnya selain para sahabat, paham ya? Nah, barakallahu fikum menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, niscaya tidak akan sampai dengan apa infaknya mutnya mereka tidak pula setengahnya. Paham ya? Dalam artian enggak bisa menyetarai gitu loh. Itu para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat serta laknat semua manusia. Hati-hati. Kita lihat sini. Naam, al-mu'an'an ma'khudun min kalimah an wa huwa ma an. Ini mudah kan berarti kan? Hadis dikatakan mu'an'an itu adalah yaitu yang diambil dari kalimat an. Jadi masing-masing perawi menyampaikannya an. Eh? An fulan, an fulan, an fulan, an fulan itu namanya mu'an'an. Nah, ini bagaimana diterima atau tidak? Nanti ada syaratnya. Hadis mu'an'an itu ada syaratnya. Selama dia tidak dikenal dengan tablis, mudalis, amnya. ya? itu maksudnya dia menyembunyikan perawinya atau istilahnya mengkaburkan perawinya, itu mudalis namanya ya. Nah, barakallahu fikum, tablis itu macam-macam, nanti ada tablis taswiyah dan semisalnya. Yang jelas, nah barakallahu fikum, mudalis itu nam yungdor. Diperhatikan lagi dalam artian mudalis itu enggak diterima aslinya. amnya. Nah, kecuali dia apa? tadlisnya itu yang basit, yang ringan kemudian dia terang-terangan di hadis yang lain dengan tasri, Dengan sorohat terang-terangan, paham ya? Nah, karena nanti begini. Mudallis itu misalkan dia mendengar na'am barakallahu fikum misalkan mendengar ucapan gurunya. Eh, si A mendengar dari apa? Si C melalui si B. Melalui si B. Nah, dia karena gengsi dengan si B ini sami tu C langsung itu. Aku mendengar C. Lah B-nya kalau dibuang kan namanya tadlis namanya. Paham ya? Namanya tadlis seperti itu. Jadi gurunya tadi dia enggak mendengar langsung tapi yang B dibuang karena gengsi wah ini kan dibuang muridku sendiri kok. Masa anak langsung ngomong muridku mending langsung aja. Qala syekhuna. Apa maksudnya ya? Atau misalkan ana, nah barakallahu fikum menukilkan dari eh, salah seorang di antara kalian misalkan. Kalian pernah dengar syekh yang ngomong. Akhirnya anak bilang sami tu syekhana Paham ya? Tanpa menyebutkan kalian. Seakan-akan kan gambarannya Anda mendengar langsung. Itu namanya tadlis. Paham ya? Namanya tadlis. Oleh karena itu apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, sebagian para ulama di antaranya Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Naam Amirul Mukminin hadis, beliau sampai mengatakan apa? Naam la'an azniya ahabbu ilayya min, min an udallis. Kalau seandainya aku berzina, itu lebih aku cintai daripada aku bertadlis tadris itu maksud ini maksudnya bukan maknanya berzina benar maksudnya itu dosa tadris itu bahaya sekali gitu loh karena pengkaburan tadi itu ya? jadi berzina itu lebih aku sukai daripada apa tadlis tadi itu oleh daripada membuat tadlis tadlis itu maksudnya gurunya dihilangkan itu loh ima dihilangkan karena mungkin gengsi karena gurunya karena yang dia dengar tuh langsung itu mungkin orang di bawahnya atau muridnya sendiri akhirnya dihilangkan sehingga gambarannya dia ketemu langsung misalnya itu nggak boleh ya nah kita lihat sini Nah, na'am kata beliau, wa huwa ma'udiyah bi sighati an itu hadis yang disampaikan dengan bentuk an. Nanti juga ada yang namanya mu'annan. Mu'annan itu yang dengan anna fulanan, qala anna fulanan, qala anna fulanan. Itu nanti mu'annan namanya. Nah, mu'annan nanti sebutkan. Nah, orang yang menyampaikan hadis dengan an namanya apa? Mu'an'in. <laughs> Namanya mu'an'in. Orang yang menyampaikan hadis dengan an itu. Paham ya? Kalau mu'an'an kan berarti kan karena hadisnya disampaikan dengan silohan kan. Nah, orangnya apa namanya? Mu'an'in. Isim fa'ilnya. Paham tidak? Ya? Nah, perbuatan namanya an an'anah. Perbuatan apa namanya? an An'anah. Nah, kita lihat sini. Wa hadha wal qismul hadi asyar. Inilah pembagian yang ke sebelas. min aksamil hadis al matkura fi Dari pembagian-pembagian hadis yang telah disebutkan pada pantun ini. Misal seperti an yakula Ya, seperti seorang mengatakan an Nafi' an Ibnu Umar. Pakai an ini? Ewan ya, barakallahu fikum. Nafi' itu maula Ibnu Umar. Paham ya? Maula itu apa maksudnya? Maula itu dulu budaknya diperdekakan oleh tuannya. Namanya maula. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian kita lihat sini an Nafi' an Ibnu Umar. Sama-sama an dengan Itu namanya mu'an'an. Wa mithlu an yaqul. Ya, dan juga semisalnya ada seorang perawi mengatakan haddatsani fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ini juga mu'an'an. Nah, seperti ini perlu dicek, benar enggak dia itu dari cipuran langsung itu loh. Paham ya? Kalau ternyata kok ada ada tadlis, ada guru yang disembunyikan, oh berarti enggak diterima. Paham ya? Anak-anaknya enggak diterima. Nah, kecuali dia terang-terangan di hadis yang lain dengan lafaz misalkan sami itu misalkan. Lain lagi urusannya ya. Nah, kita lihat sini Waqtasara al-mu'allifu 'ala ta'rifi bil misal. Musannif mencukupkan dengan mendefinisikan dengan contoh. Ya enggak? Ya kan? Mu'an'anun ka'an Sa'id dan Karam. Contoh enggak itu? Contoh mu'an'an seperti hadis yang an Sa'id an Karam. Contohnya aja. Dengan contoh itu orang langsung paham itu loh bahwasanya mu'an'an itu yang disampaikan dengan an. Apa maksudnya ya? Nah, li'anna ta'rifa bil misal jaizun karena mendefinisikan dengan contoh itu boleh-boleh saja. It'anul maksuda bita'rif. Karena kenapa sih? It'anul maksuda dikarenakan bahwasanya tujuan bita'rif mendatangkan definisi huwa idahul mu'arraf adalah tujuannya memperjelas sesuatu yang didefinisikan tersebut. Ya enggak tujuannya itu kan? Tujuannya adanya definisi untuk memperjelas sesuatu yang didefinisikan. Benar enggak itu? Nah, kalau sesuatu itu sudah jelas dengan contoh ya udah cukup, enggak perlu didefinisikan lagi. Paham belum? Naam. Wal misalu qad yughni 'anil had. Terkadang contoh itu sudah cukup, tidak butuh lagi dari had hadu ta'rif. Bukan batasan, bukan hukum ya, karena hadun terkadang maknanya batasan, hadun terkadang maknanya hukum, hadun sih maknanya ta'rif, definisi. Oleh karena itu nanti kalau ketika belajar kotor nada enggak usah bingung. Kotor nada ini lafaznya wa itu. Misalkan sebutkan misalkan ya, wal ismu wa hadduhu, maksudnya wa ta'rifuhu. Bukan hukumannya kalau antum artikan dan hukumannya, wah, apa hukumannya? batasannya nggak tepat juga. Paham tidak? Nah, kadang-kadang hadun eh, min hududillah berarti apa? Salah satu hukum dari hukuman Allah SWT atau batasan-batasan Allah SWT. Tapi kalau nan hadun min hududih kalau dalam ilmu nahwu dan semisalnya itu berarti definisi. Paham ya? Nah. Kita lihat situ. Wal misalnya alladzi dzakara al-mu'allif huwa dan contoh yang disebutkan mu'allif di situ adalah an sa'idin an Karam. Fayaqul Arwi hadal hadis an Sa'id al-Karam. Hadza huwa al-mu'an'an. Apa ya maksudnya ya? Maka perawi itu mengatakan, aku meriwayatkan hadis ini dari Sa'id dan dari Karam. Dari Sa'id kemudian dari Karam. Hadza huwal mu'an'an. Inilah nama mu'an'an. Eh, dari Sa'id dari Karam. Oke, pakai an an an itu. Orang namanya apa namanya? Orangnya yang menyampaikan hadis dengan dengan an an apa namanya? Mu'an'in. Perbuatannya apa namanya? An anah. apa Namanya an anah. Naam. Wahuna hunaka naun akhar, di sana ada jenis yang lain. Naam, wahuna hunaka naun akhar misluhu, seperti itu juga. Bahwa huwa al-mu'annan. Al-mu'annan. Al-mu'annan itu ya apa? Hadisnya disampaikan dengan anna, anna, anna. Orang namanya mu'annin. Paham ya? Perbuatannya namanya an-anah. Paham ya? An-anah pakai hamzah. Paham belum ini? Nah. Wa huwa maruwiya bi anna yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz anna misal an yaqul haddatsani fulanun anna fulanan qala anna fulanan qala anna fulanan dan akhirnya paham ya nah barakallahu fikum seperti itu nah sekarang hukumnya apa hadis mu'annan itu wa hukmul mu'annan wal mu'annan huwa al-ittisal hukum asalnya perhatikan ini karena zahirnya itisal enggak zahirnya ayo makan an anu masyaallah langsung an an an atau anna anna anna hukum mu'annan dan mu'annan ini hukumnya itisal bersambung sanatnya illa kecuali mimman urifa bitadlis, kecuali yang perawi itu dikenal dengan nam eh bitadlis dengan apa? dengan pengkaburannya. Paham ya? Karena kalau ada perawi dia terkenal dengan mudallis, nah barakallahu fikum maka nah barakallahu fikum Nah, tidak berarti diperhatikan kembali. Dia terang-terangan enggak di hadis yang lain menyampaikan dengan sorohah enggak? Kalau dia menyampaikan dengan sorohah, sami itu misalkan berarti jelas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini illa mimman 'urifa bitablis fa innahu la yuhkam bitisalhi. Kalau perawi itu dikenal dengan pentablis, suka menyamarkan atau suka mengkaburkan perawinya atau gurunya dihapus misalkan. nah, fa innahu la yuhkam bitisalhi, maka enggak dihukumi dengan bersambung sanatnya. Karena dikhawatirkan ada yang buang itu loh. Paham tidak ya? Dan ini kadang terjadi kan? Terjadi kan mungkin karena yang menceritakan yang menceritakan muridnya sendiri eh menceritakan dari gurunya. Nah, Eh, si A ini gengsi kalau seandainya menyebutkan muridnya ini dari muridku, dari guruku. Akhirnya dia langsung aku mendengar guruku. Padahal ini keliru nggak nih? Keliru. Nah, kalau permasalahan bukan gengsi gak gengsi. Karena permasalahannya nanti kalau kalau dia misalkan mentadlis seperti itu, dohirnya akhir sanatnya bagi, jadi bagus sanatnya. Sanatnya dibagus kan, oh, mendengar langsung dari syekh ternyata dia. Jadi bagus kan? Tapi ternyata kalau dia dari muridku, kemudian dari syekhku. Wah, ini ternyata dengar dari muridnya. Jadi sanatnya agak rendah itu loh. Nah, gara-gara itu akhirnya dia mentadlis enggak boleh juga. Nah. Kita lihat sini. Nah, fa innahu la yuhkam bi tisalihi illa ba'da an yusarrih bis sama' fi mawdhin akhar, ya kan? Nah, kecuali kalau orang tadi yang terkenal dengan tadlis tadi, terkenal dengan mudallis tadi, paham ya? Orangnya mudallis tadi, kecuali kalau dia terang-terangan dengan sama' sama itu sama itu di tempat yang lain. Masalah di tempat ini ya, an fulan, an fulan, Wah, ini jangan-jangan orang ini modalis ini, masa langsung an an an berarti seakan-akan dohirnya dia bertemu langsung, mendengar langsung. Ternyata di riwayat yang lain dia benar, sami itu. Eh, Ayo, pakai lafaz sami itu berarti apa diterima? Ternyata karena lebih tinggi. Apa itu ya maksudnya ya? Nah, Wa min sama sama itu hunaka. Wa min sama nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Dan dari sanalah kita perlu mengetahui Nah, mudallisin orang-orang yang suka mentadlis. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ahli hadis yang ada ya. Nah, mungkin di Al-Ba'idul Hadis, Ikhtisar Ulumul Hadis, itu juga disebutkan contoh-contohnya. nah Atau dengan syarah-syarah yang lain karena beliau itu mensyarah Syekh Muhammad Shalih utsaimin ini mensyarah secara ringkas sekali dan mudah dipahami itu loh, paham ya? Untuk contoh-contohnya bisa lihat di syarah-syarah yang lain. nah Ini gambaran globalnya itu, mudalis apa? Mudalis itu kan orang yang mengkaburkan enam gurunya atau istilahnya menjatuhkan gurunya, menghilangkan gurunya. Tujuannya agar sanatnya kelihatan tinggi dan bagus itu loh. Paham itu ya? Naam. Wa dzalika likai tastati' an ta'rif al-hadits idza ja'a bi Yang demikian itu, kenapa kita harus mengetahui orang-orang yang suka membuat tadlis agar engkau mampu untuk mengetahui hadis apabila datang dengan lafaz an. Jadi kalau kita sudah tahu orang-orangnya suka mentadlis, Begitu datang hadis dengan lafaz an, nah, dicurigai. Bagaimana nih? Dia membawa hadis lain enggak lafaznya sami itu? Kalau iya berarti bisa diterima. Nah. Wa kana an mudallisin, padahal itu yang yang pakai lafaz an-an tadi, an-anah tadi yang menggunakan an-anah tadi adalah mudallis. Fa innahu la yuhkam lahu bitisal, maka yang seperti ini tidak dihukumi dengan tersambung sanadnya. Kenapa? li Li'annal mudallis qad yuskitu rawi alladhi bainahu wa bainal madhkur tadlisan. Paham maksudnya ya? dikarenakan mudalis orang yang suka mengkaburkan itu, nah suka bikin tadlis, itu terkadang dia menghilangkan perawi. Menjatuhkan, menghilangkan seorang perawi yang antara dia dan antara yang disebutkan hati yang disebutkan tadi. Paham ya? Haddatsana syekhuna. Padahal jarak antara dia dan syekhuna itu ada orang yang mengkabari gitu loh. Nah, itu sengaja dihilangkan. Seharusnya haddatsana tilmizi Qala haddatsana syekhuna misalkan. Oh ya, Misalnya seperti itu ya, atau hadatsana Syekh fulan misalkan. Berarti kan jalurnya antara nah si A ini dengan si B yaitu gurunya, yang gurunya tadi harus melalui eh, si C harus melalui si B. Karena A nah barakallahu fikum dia langsung mengatakan hadatsana hadatsana C. Paham ya? Jadi yang B ini di, di, dibuang padahal harus melalui hadatsana B qala hadatsana C. Paham maksudnya ya? Itu namanya mudallis. Nah, seperti itu mudallis. Li'anna rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan aw fi riwayatihi ya kan? Bisa jadi perawi yang nah barakallahu fikum dia jatuhkan dihilangkan karena dia lemah. Lemah dalam riwayatannya. Nah, kalau lemah ditampilkan, akhirnya nanti seakan-akan merusak sanadnya. Oh, sanadnya ini lemah juga. Enggak tinggi sanatnya enggak bagus itu loh. Akhirnya biar bagus dibuang yang dhaif ini. Padahal jalurnya lewat dia itu loh. Apa maksudnya nih? Ya, Wah, ini santriku baru belajar kemarin, enggak usah disebutkan aja lah langsung ke orang syekhuna misalkan. Itu enggak keliru. Nah, yang paling bagus sebutkan. Ini kemarin santri ini menceritakan dia ketika umroh di Saudi ketemu Syekh Haya. Itu malah bagus daripada Syekh Haya katanya mengatakan seperti ini kapan ketika umroh? Seakan-akan bayangannya apa dia umroh itu loh. Padahal dia enggak umroh. Paham ya? Nah, itu biasanya karena gengsi, ya karena melihat biar dia tuh seakan-akan tuh yang tinggi gitu loh. Itu enggak enggak tepat ya, enggak tepat. Nah, kita lihat di sini, lihat di sini, terkadang perawi itu dijatuhkan karena dia itu lemah dalam riwayatnya aufidini atau agamanya lemah. Nah, barakallahu fiikum Karena terkadang seperti itu kan perawi, nah barakallahu fiikum dia ahlu sunnah, sunni, ahlu sunnah tapi riwayatnya lemah, ada juga seperti itu. Nah, seperti siapa? Ahlu sunnah tapi eh, riwayatnya lemah. Eh? Ibnu Lahya. Paham ya? Nah, Ibnu Lahya siapa Muhammad ya? Abdullah Muhammad. Abdullah bin Hayah itu ya. Abdullah bin Hayah itu dia lemah periwayatannya tapi dia ahli sunnah. Bisa jadi seperti itu kan bisa jadi kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian juga <clears throat> sebutan sini kata beliau fayusqituhu akhirnya orang tadi itu nah, menghilangkannya atau nah meniadakan perawi tersebut hatta yadhar sanad bimadhar sahih ini. Hingga apa? Hingga akhirnya apa? Nampaklah sanad itu dengan pemandangan yang sahih dengan penampakan yang sahih itu loh. Wah, sanatnya masya Allah. Dia bertemu langsung. Nah, dia mendengar langsung dari Syekh Yahya ketika umroh. Padahal dia nggak dengar langsung itu. Dia ada yang kabari dia, tapi dia sembunyikan orang yang mengkabari itu. Kan nggak tepat seperti itu. Nah, lalu dia ada mengatakan Syekh Sun. Kala Syekh Yahya. Itu ada masih Syekh Sun ini siapa? Ya nggak, <laughs> Telah menceritakan kepada aku seseorang. Seorang siapa ini? Majhul ini. Ya kan? Nah, soalnya dia terang-terangan kalau sana itu kebenaran itu. Nah, begitu seperti itu. Apalagi syakhsnya dihilangin sudah hadas sana Syekh Yahya langsung misalkan. Itu tambah tambah parah juga. Nah, nanti masuk dalam apa mubham nanti ya, yang seperti itu. Nah, kita lihat sini Fahada la nahmiluhu 'ala al-ittisal wa nakhsha min tadlisih. Yang seperti ini kita tidak membawanya kepada makna ittisal tidak membawa kepada makna bersambung dan kita khawatir dari tadlisnya, dari pengkaburan perawi tadi itu. Wa hadha min ihtiyati ahli ilm. Nah, di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk bentuk berhati-hatinya ahlul ilm terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para pemalsu hadis dan juga nah barakallahu fiqum perusak hadis. Karena banyak orang yang memalsukan hadis banyak sekali ya. Nah, barakallahu fiqum Naam. Ya, memalsukan hadis. Nah, kadang Eh, barakallahu fikum sengaja dipalsukan hadisnya untuk apa? Untuk mengelabui itu ada. Kemarin ada faedah yang bagus sekali ya. Jadi ada di sana yang dikenal dengan apa? Abdul Karim Ibn Abil Auja. Nah, eh, waktu itu dia dibunuh oleh Amir Al-Abbas. Al-Zandaqah dia zindik. Dia mengatakan apa? Dia telah memalsukan menyusupkan dalam syariat ini mayuqarib arba'alaf hadis maudhu. Kurang lebihnya 4000 hadis palsu. Paham ya? dalam syariat ini yaitu Abdul Karim bin Abil Auja. Ini disebutkan juga faedahnya oleh Syekh Yahya dalam syarah beliau terhadap Baikuniyah. Beliau punya syarah juga. Nah, Abdul Karim bin Abil Auja memasukkan hadis, memasukkan dalam syariat ini kurang lebihnya 4000 hadis palsu. Tapi orang santai aja karena setelah itu ada Imam Bukhari eh, dan juga para al-jahabidah dalam artian orang pakar ahli hadis. Eh, semuanya semuanya ditangkis semuanya. Nah, dalam artian Nah, para ahli hadis sudah menangkisnya dalam artian itu menjelaskan ini dhaif ini palsu. Paham ya? Nah, ada Abu Hatim Ar-Razi dan semisalnya. Naam. Apa salah ya? Naam. Kita lihat sini. <clears throat> Wa min ni'matillahi ta'ala 'ala hadhihi ummah dan termasuk kenikmatan yang Allah telah berikan pada umat ini, haitsu innahum kanu yataharrazuna ashadda taharruz fima yunsab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi sesungguhnya dahulu mereka, itu para sahabat atau ahli ilmu mereka benar-benar berhati-hati dengan sikap yang sangat berhati-hati terhadap perkara yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau palsu, memasukkan ancamannya apa kemarin itu? Berat sekali. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawi Ahmad hadisnya Salam Aqwa itu. Hadisnya siapa? Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu. Nah, dengan lafaz yang berbeda-beda ya ada Abu Hurairah, cuma yang hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu ro Ahmad. Paham ya? Man kadzaba alayya muta'ammidan yatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, barakallahu fikum. Adapun hadis Abu Hurairah dinukilkan juga di awal-awal Sahih Muslim itu. Nah, dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda situ ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, Bahwasanya barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. a'lam. Ini gambaran globalnya mengenai mu'an'an bahwasanya hadis mu'an'an atau hadis mu'annan itu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an an an atau dengan lafaz anna anna anna dan barakallahu fikum orang yang membuat atau orang yang menyampaikan hadis dengan an nam itu dikenal dengan apa tadi mu'an'in perbuatannya namanya an ana atau orang yang menyampaikan hadis dengan anna dikenal dengan mu'annin paham ya kemudian perbuatan namanya an paham insyaallah ya